Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, azzakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis atau penjelasan hadis yang ke-10 yang mana insyaallah taala penjelasan pada malam hari ini adalah penjelasan yang terakhir untuk hadis yang ke-10 sebagaimana rutinitas kita seperti biasanya tafadhal setorkan dulu فمددت يدي إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وولي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم نعم تفضل Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Naam barakallahu fikum. Tafadhal. Naam barakallahu fikum. Tafadhal. Ya ayyuhalladzina ya ya amanu Ya ayyuhalladzina amanu يا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعل أخضر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يصلي يوم لك رواه مسلم نعم تفضل فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه حرام فأنا يستجاب له رواه مسلم نعم تفضل من جبير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله من المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا الصالح إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يكيد السفر أستغفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم. نعم تفضل. نعم أحسنت تفضل إن الله تعالى طيب لا إلا طيبا وإن الله أمر بما أمر به المرسلين تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووجهه الحرام فأنه يستجاب له Naam, tafadhal. La yakbal. La yakbal. Naam barakallahu fikum tafadhal hadis pertama. Irfa sautak. Ila Fajratuhu Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala kata beliau di sini setelah menyebutkan tentang mawani itu penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Kemudian beliau menyebutkan di sini fadallaniya. Fadalla ya. hadzal haditsu ala fawaid 'azimatin. Maka hadis-hadis ini atau maka hadis ini menunjukkan atas beberapa faedah yang sangat agung. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, annal ibada kullahum ma'murun al-anbiya'a wal malaikah wal rusul wal mu'minu wal mu'minin wa kullal khalqi ma'muruna wa manhiyun. Artinya, faedah yang pertama bahwasanya semua hamba diperintahkan baik nabi, para malaikat, para rasul, orang-orang mukminin dan segenap makhluk semuanya diperintahkan dan juga dilarang. Terutama jin dan manusia. Karena jin dan manusia yang apa? Yang terkena pembebanan syariat. Yang dikenal dengan al-mukallafun, orang-orang yang dibebani syariat atau makhluk-makhluk yang dibebani syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nam barakallahu fikum terbebani oleh syariat. Dilarang, diperintahkan, fala ahada Yuhdisu syai'an fi dinillah min 'indi nafsihi abada. Maka enggak ada seorang pun yang membuat perkara baru di dalam agama Allah yang sumbernya dari dirinya sendiri. Selama-lamanya enggak mungkin. Wala yaqbalullahu dzalik dan Allah Taala enggak akan menerimanya. Karena perkara tersebut termasuk perkara yang bisa dikatakan bid'ah, perkara yang mungkar sehingga Allah Taala tidak menerimanya. Al-faidatu tsaniyatu faidah yang kedua, fil ini di dalam hadis ini dalilun ala ibahati thayyibat. Dalil menunjukkan apa? Naam diperbolehkannya perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik, sesuatu yang baik yang bagus. Wahia al-mubahatu wal mustaladzatu allati abahahu Allah subhanahu wa ta'ala al-ibadah. Yaitu perkara-perkara yang diperbolehkan, perkara-perkara yang dianggap lezat, enak yang Allah taala perbolehkan untuk hamba-hambanya. Makanan yang enak enggak masalah, yang penting halal istilahnya gitu ya Na'am barakallahu fikum buah-buahan. Kemudian na'am barakallahu fikum daging atau semisalnya intinya halal. Yang enak itu tidak harus apa? Tidak harus mewah, tidak harus mahal. Na'am barakallahu fikum. Misalkan yang sederhana saja, tempe, tahu, itu enak atau tidak? Enak, tergantung orang yang masak bagaimana. Paham ya? Seperti itu. Intinya apa? Intinya enggak harus mewah. Ya, orang mau makan enak itu enggak harus mewah. Nah, barakallahu film tergantung bumbunya. Eh? tergantung orang masaknya bagaimana. Nah, yang jelas selama itu perkara yang dihalalkan yang nah barakallahu fikum eh, diizinkan oleh syariat maka perkara tersebut dikatakan thayyibat. Fala ya'ti ahadun wa maka enggak ada seorang pun yang datang kemudian mengatakan minal ibadati tarkul mubahat. Ini Enggak ada seorang pun yang datang kemudian mengatakan termasuk ibadah adalah meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan. Aku enggak akan makan tempe selama-lamanya. Lah kenapa? Ibadah katanya. Nah, gimana seperti ini kemarin sudah kita lewati, barang siapa yang mengharamkan dirinya dari suatu perkara yang diperbolehkan oleh syariat, kalau seandainya dia meyakininya, dikhawatirkan masuk dalam kategori apa? kekufuran waliyadzubillah. Sampai kekufuran, dia mengharamkan dirinya. Nah, tanpa ada utur yang syar'i. Berarti menunjukkan kalau ada udur syar'i, misalkan dia punya penyakit, riwayat penyakit, eh, pantangan makanannya apa? Enggak boleh makan tempe, enggak boleh makan tahu misalkan. Mau enggak mau dia harus menghindar. Karena ada riwayat yang nah barakallahu fikum eh, sebelumnya atau ada udur yang syar'i. Kita lihat. Kata beliau di sini wa hirmanu nafsi dan juga bentuk mengharamkan terhadap dirinya. Sesuatu yang halal dia malah mengharamkan untuk dirinya. Jangan. Nakulahu kita katakan kepadanya hadza laisa ibadatan lillahi azza wajal. Ini bukan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innar sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu minat tajibat wal mustaladzat wal fawaqih wal luhum. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW panutan kita ya, teladan kita, wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Panutan kita. Bagaimana beliau? Dahulu beliau makan dari sesuatu yang baik, sesuatu yang lezat dan buah-buahan, daging, enggak masalah. Nah, fikum. Selama apa? Nam selama itu adalah halal. Wa kana yatazawwajun nisa wa kana yanam wakana kana ya'khudhu ma abahahu lahu. Dahulu beliau menikahi wanita, tidur juga, dan mengambil apa saja yang Allah taala perbolehkan. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang membebankan dirinya dengan sesuatu yang tidak dibebankan oleh syariat termasuk apa? Atakaluf fiddin. Termasuk membebankan diri dalam agama ini hukumnya adalah haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid Tidak tidak ada paksaan dalam agama ini. Kemudian juga Rasulullah menyatakan inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Oleh karena itu jangan sampai kita mengharamkan suatu perkara yang semula adalah diperbolehkan untuk diri kita kecuali ada udzur yang syar'i tadi itu. Terkadang ada orang sakit, punya riwayat sakit mah misalkan nggak boleh makan yang ketut-ketut misalkan. Ya kita mau, mau tidak mau harus menghindar. nggak boleh makan nah makanan yang pedas misalkan harus kita menghindar, bukan karena kita mengharamkannya, karena ada riwayat penyakit tadi itu, udzur yang syar'i. Naam. Kita lihat di sini Wa ma anhu dan juga Rasulullah meninggalkan semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa huwal qudwatu alaihi salatu wasalam. Padahal beliau adalah panutan kita, teladan kita alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai nam kita enggak mau makan, puasa selama-lamanya, enggak mau tidur, salat malam terus misalkan, enggak mau menikahi wanita bujangan terus misalkan, menyengaja itu hukumnya tidak diperkenankan. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih di akhir hadis Rasulullah mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golong golonganku. Naam. Ikhwan fid din wa jazakumullah. Jadi agama ini sempurna, semuanya sudah diatur mulai dalam ritual jual beli, transaksi jual beli, kemudian bagaimana syarat-syaratnya, kemudian hingga orang melakukan qadail hajah, mau BAB, kencing, bersuci, semua diatur dalam syariat ini. Na'am barakallahu fikum. Baik aturan tersebut ada dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Oleh karena itu patokannya jangan sampai keliru. Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Paham itu ya? Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para pendahulu umat ini, bukan berdasarkan pemahaman per individu. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang mengandalkan sekarang itu kalau belajar nggak perlu di majelis taklim Nah, kenapa? Ada HP Android katanya. Di situ semuanya ada. Memang ada. Paham ya? Cuman beda hasilnya dengan orang yang belajar. Paham ya? Kenapa kemarin? Karena kalau cuma mengandalkan HP Android, internet saja. Kenapa kemarin kalau lampunya mati, internetnya habis, kuotanya habis, eh, sinyalnya apa? putus misalkan, bingung dia. Hadis pertama arba'in nawawiyah. Wah, karena enggak hafal ini. Harus melihat internet. Internetnya enggak ada, bingung dia. Paham ya? Oleh karena itu hafalan penting barakallahu fikum. Nah, adapun sarana-sarana teknologi yang canggih yang kita saksikan sekarang ini, HP Android atau yang semisalnya internet atau yang semisalnya hanya wasilah perantara. Hanya apa? Wasilah perantara, bukan dijadikan khayah puncaknya. Mahum salah, jadi hafalan penting dihafal Al-Qur'an, As-Sunnah. Jangan sampai terlambat. Antum semuanya masih muda, masih di bawah 20 tahun. Paham ya? Antum-antum ya. Kalau kita-kita sudah di atas 20 tahun. Jadi antum masih ada kesempatan. Eh, masih ada kesempatan ya, Akh Yusuf. Masih ada kesempatan menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah. Nah, belum terbebani yang lainnya. Eh, nggak perlu atau mikir, wah nanti bagaimana kerjanya, uangnya itu bagaimana, santai saja. Semuanya sudah tercatat di dalam apa? Lauhul Mahfud sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50 ribu tahun. Masih enggak percaya? Harus percaya kalau fikum. Enggak perlu khawatir, enggak perlu takut, enggak perlu gelisah. Hafalkan kalau Allah, kalau Rasul. Kesempatan, fursa. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah berikutnya Kata beliau di sini, fa fihi raddu 'ala man yaz'um anna zuhda huwa tarku tayyibat. Masyaallah. Di dalamnya ada bantahan dalam hadis ini ada bantahan terhadap orang yang beranggapan zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang halal, perkara yang dibolehkan. Seperti orang-orang apa? Orang sufiah atau misal mereka bertapa di gua. Ya, bertapa di bawah pohon beringin. Enggak makan, enggak minum katanya. Paham ya? Tapi kapan enggak makan minumnya? Kalau pagi saja. Paham ya? Siang makan sepuasnya, malam makan sepuasnya. Ada juga mereka yang bergaya enggak enggak menampakkan sama sekali. Jadi kalau orang berkunjung dia enggak makan sama sekali Orangnya pergi, nah, sudah dia sudah ngatur siasat politik. Ternyata ada yang setiap hari ngirim makanan ke dia. Paham ya? Seperti itu macam-macam. Ada juga yang puasa mutih. Yang putih-putih dia nggak mau, tapi yang coklat, paham ya? Buah-buahan yang kira-kira warnanya nggak putih, makan sepuasnya. Itu semuanya sebenarnya tipu daya syaitan. Nah, barakallahu fikum, tipu daya syaitan, iblis la'natullah alaih. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat, balizuhdu huwa tarkul haram Bahkan zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram. Mau makanan, minuman, pakaian, eh, tempat tinggal atau yang semisalnya. Wa tarku la yahtajul insan ilaiha. Dan meninggalkan sisa-sisa sesuatu yang manusia tidak butuhkannya. Ini termasuk zuhud. Jadi kalau masih dibutuhkan selama tidak berlebihan, nah selama tidak keluar dari batasan syariat tidak masalah. Jadi zuhud itu bukan yang pakaiannya apa kemarin? Cumpang-camping, pakainya sobek-sobek, kemudian sengaja ya sandalnya pun pakai sandal selain. Tahu selain antum? Selain itu yang satunya merah, satunya putih misalkan. Paham ya? Nah, intinya seperti itu, satunya Eiger, satunya merek yang lain misalkan. Sengaja katanya zuhud, itu enggak benar. Paham ya? Zuhud itu meninggalkan apa? Tarku ma la akhirat, Meninggalkan seluruh perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Wara' itu lebih di bawahnya lagi. Maksudnya lebih mengenal lagi warak itu, yaitu tarkumaya duru fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang membahayakan dirinya di akhirat. Itu dibedakan baik-baik warak dan zuhud. Mau bermanfaat atau enggak bermanfaat kalau membahayakan dia tinggalkan. Apa maksudnya itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fid din azdani wasakumullah. Nah, perhatikan baik-baik. Naam. Jadi bedanya warak dan zuhud ada apa bedanya? Apa artinya itu? Perkara yang tidak bermanfaat. Eh, kalau warak tarku ma yadurru. Tarku maya duru Ma yadurru. Artinya? Yang bermanfaat. Jangan sampai keliru, artinya harus tahu juga. Paham ya? Tarku ma fil akhirah artinya apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan apa antum? Kok pada enggak tahu gimana sih? sudah menghafal kan? Apa artinya? Membahayakan. Eh, dorronya durru. paham ya? meninggalkan semua perkara yang membahayakan di akhirat. Ini yang dihafal itu bukan Arabnya saja, Arabnya ada Indonesianya. Karena antum orang Indonesia, paham ya? Mau enggak mau nanti tuntut untuk menerjemahkannya gitu loh ya. Jadi kalau zuhud itu tarku ma faal fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Kalau wara tarku ma fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang membahayakan di akhirat. Bermanfaat atau enggak bermanfaat kalau membahayakan, paham ya? di akhirat kelak jangan dilakukan, jangan diambil. Mahum insyaallah ya. Nah, jadi kalau antum disuruh hafal Arabnya, itu upayakan Indonesia atau artinya. Karena penting sekali membantu itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Apalagi yang pendek-pendek tadi itu. Nah, jadi perbedaan nanti di itu perbedaannya ya. Eh, wa na'am. Barakallahu fikum. Kita lihat. Amma alladhi yahtajuhu al-insan fa hadha tarkuhu laysa min az-zuhd. Adapun yang masih dibutuhkan oleh manusia maka yang seperti ini meninggalkannya bukan termasuk zuhud. Wahana nggak mau pakai jubah lah kenapa? Zuhud katanya. Pakaiannya koko misalkan. Pakaiannya sengaja pakaian yang pendek-pendek misalkan. Padahal posisi dia beribadah misalkan atau posisi dia na'am barakallahu fikum, na'am berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala misalkan. Kurang tepat itu ya, kurang tepat. Nah, kita lihat berikutnya. Fahada tarkuhu laisa min az-zuhd wa laisa zuhdu hirman wa laisa zuhdu hirman nafsi mimma abaha mimma abaha Allah laha. Perhatikan baik-baik ini. Bukan zuhud itu mengharamkan dirinya dari perkara-perkara yang Allah Taala perbolehkan. Itu bukan zuhud. Paham ya? Antum berpenampilan rapi, paham ya? Berpenampilan rapi, bersih. Nah, perhatikan baik-baik. Berpenampilan rapi, bersih, walaupun tidak baru, itu sudah bagus. Nah, bukan zuhud itu harus pakainya cempang camping kemudian sengaja disobek kemudian tambal itu biar dikatakan zuhud, itu bukan zuhud. Paham ya? Itu bukan zuhud. Nah, zuhud itu ya sebagaimana sudah kita definisikan tadi. Adapun atau berhias ya diri, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian, pakaian-pakaian yang bagus milik kalian ketika setiap kali hadir ke masjid untuk beribadah, eh, untuk Nah, barakallahu fikum melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama qul man harrama zinatallahi allati akhraja li Gitu ya. Nah, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya, enggak ada yang mengharamkan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal atau jamal Jamal. Jamal. Nah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Nah, jangan keliru bacanya ya. Kalau yuhibbul jamal apa artinya? Nah, kalau jamalnya pendek unta. Jadi jangan keliru bacanya, na'am. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am atau min humurin na'am min humrin na'am atau min humurin na'am min humri bukan humur jangan keliru kalau min humur humur itu jamak dari himar keledai paham ya nanti keliru artinya keliru juga tapi min humri eh, jamak dari merah paham ya nah jadi jangan sampai keliru di dalam membacanya karena dalam bahasa Arab itu semuanya dibedakan terkadang harokatnya sedikit ada keliru keliru artinya juga Janazah, jinazah. Beda apa sama kemarin? Janazah sama jinazah. Mana mayatnya, mana kerandanya? Eh? Janazah atau jinazah? Janazah mayatnya. Kalau jinazah kerandanya. Ingat-ingat caranya bedakannya fathah kasrah. Fathah di atas atau di bawah? Berarti mayatnya. Kasrah di bawah atau di atas? Bawah berarti kerandanya. Sudah selesai. Bedakannya kita aja enggak? Paham ya? Janazah sama jinazah, kasrah, fathah. Ini sebutkan faedahnya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam. Ikhwan fi din azdani wa taqumullah al-faidatu salisatu faedah yang ketiga, fihi dalilun ala anna du'a la yuqbalu illa idza tawaffarat fi da'i asbab bu al-ijabati. Artinya apa? Di dalamnya ada dalil bahwasanya doa itu tidak diterima kecuali apabila terpenuhi secara sempurna pada orang yang berdoa tersebut sebab-sebab dikabulkannya doa. Jadi perlu diperhatikan. Sebab dikabulkan doa makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, makan pun dari hasil yang halal. Naam. Dan nah, lihat. Wantafat mawani'ul ijabah dan ketika hilang bersih penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa tersebut. Nah, paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. al faidatul rabi'atu, faedah yang keempat. Wa fihi dalilun ala anna al-harama yufsidul badan. Di dalamnya ada pendalilan bahwasanya sesuatu yang haram itu merusak badan. Antum lihat, saksikan orang-orang yang pemabuk berat. Ya, setiap hari minum khamr tiga kali sehari misalkan. Rusak badannya. Walaupun ketika minum khamr itu semua katanya Pikiran-pikiran mengenai hutang hilang semua katanya, enggak ada hutang lagi. Tapi kalau sadar bingung dia. Karena beli khamernya pun hutang juga. Apa maksudnya? Nah, jadi tambah lagi pusing kepala. Jadi jangan sampai kita menjadikan apa solusi untuk meng menghilangkan jejak tadi dengan cara haram jangan. Paham ya? Orang namanya hutang harus dibayar, harus disaur istilahnya gitu. Harus ditunaikan. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kalau di Yaman sana, ini sekedar faedah nanti kalau antum pergi ke Yaman, kalau Allah mudahkan, di sana ada semacam dengan ganja namanya kot gitu ya. Semacam daun namanya daun kot gitu ya. Daun kot itu di sana itu kalau mereka itu ngekot, ngekot itu modelnya seperti menginang. Kalau orang-orang tua itu apa menginang tau nggak? Semacam daun sirih diseselkan di sini. Apa istilahnya itu? Seselkan, Dimasukkan. Dimasukkan di mulutnya sini. Nah, itu kata mereka semua hutang hilang katanya. Udah nggak nggak ada hutang lagi. bang ya? Tapi setelah habis pengaruh daripada ganja tadi atau yang semisalnya itu ingat kembali dia. Paham ya? Yang seperti itu bukan solusi tapi nah perkara-perkara yang bisa merusak badan tadi Allah musta'an. Li'annahu yughadhi taghdiyatan khabithatan. Karena sesungguhnya dia memberikan makanan pokok bagi dirinya dengan makanan pokok yang jelek. Fahuwa yufsidul badan. Maka sesuatu yang haram tersebut merusak badan. Minan nahiyatil ma'nawiyah ditinjau dari sisi maknawi maknanya. Maksudnya merusak badan bagaimana? Karena yang dia konsumsi, yang dia makan adalah sesuatu yang haram. Allah musta'an. Wa minan nahiyatil hissiyah dan ditinjau dari sisi hissiyah yang nampak secara badan aidha. Itu juga masuk dalam kategori akan apa merusak badannya. Seperti orang perokok berat. Itu antum enggak tahu walaupun mereka mengatakan anak rokok bertahun-tahun enggak pernah sakit misalkan. Eh, terkadang ada orang yang meninggal dunia sebabnya karena apa? Naam sering rokok, paru-parunya rusak. Eh, kemudian apa barakallahu tenggorokannya kumslet, paham ya? Nam terbakar atau istilahnya sakit parah gara-gara rokok itu banyak sekali. Karena rokok itu dikenal dengan apa? Pembunuh berdarah dingin. Enggak terasa orang rokok tiap hari, padahal yang dirusak itu dalamannya. Paham ya? Nah, alat-alat yang bisa dikatakan sangat penting paru-paru, jantung, paham ya? Tenggorokan. Dan orang-orang itu zaman sekarang yang sudah senang dengan namanya rokok itu semakin bodoh orangnya. Karena di bungkus rokok sudah ditulis rok, merokok membunuhmu. Masih enggak percaya dia. Yang nulis mereka sendiri. Allah musta'an. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, makanan yang haram, minuman yang haram merusak secara badan dan juga merusak secara maknawi karena dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kita lihat fa inna hadhil muharramat fiha atrarun wa amradun jismiyatun maka sesungguhnya sesuatu yang haram ini di dalamnya terkandung penyakit-penyakit bahaya-bahaya untuk badannya nah mafhum eh, penyakit-penyakit bahaya-bahaya yang na'am barakallahu fikum mengenai badannya jasadnya dan juga jismnya wallahu subhanahu Ma harramaha illa li'anna fiha Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali karena ada sesuatu membahayakan di situ. Nah, barakallah. fikum perhatikan baik-baik. Seperti Allah taala mengharamkan fuesikah tikus. Kira-kira ada nggak sesuatu membahayakan di dalam tikus tersebut? Yang jelas ada, cuman kita nggak mau membuktikan karena haram. Paham ya? Kemudian khamr Nah, khamr yang diharamkan barakallahu fikum. Kenapa kalau diharamkan? Karena membahayakan juga. Orang kalau minum khamr, tingkatannya tingkatan yang bisa dikatakan dia sudah enggak sadar, itu semuanya pun dianggap semua yang ada di hadapannya mungkin jadi musuh, terkadang dia ngamuk, ngawur, paham ya? Berucap tanpa terkontrol, intinya semuanya jelek. Pengaruh daripada khamr atau mabu-mabuan tadi itu. Mohon salah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali karena di dalamnya ada apa? doror, ada suatu membahayakan. Padahal kaidah yang paling penting apa? La dororo wala diror. Sudah kita lewati. Kaidah yang nam sangat penting dalam ilmu fikih kita atau setiap hari kehidupan kita sehari-hari, la dororo wala diror. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan memberikan bahaya kepada orang orang lain. Semua perkara yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain haram. Haram atau tidak? Haram. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Hadisnya akan kita lewatin nanti setelah ini insyaallah taala. Undur matalan, lihatlah sebagai contoh ilal mayyitah kepada bangkai. Bangkai itu semula diharamkan, tapi kalau darurat jadi halal. Nah, ketika darurat itu Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah di balik darurat tersebut. Sesuatu yang diharamkan jadi halal, kenapa orang yang makan bangkai kok enggak sakit, enggak mati, enggak meninggal padahal semula haram? Karena di situ darurat perkara kalau sudah menjadi darurat Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmah di balik itu semuanya. Sehingga orang makan bangkai pun gak masalah. Dia nggak sakit, dia nggak mati. Kalau perkaranya apa? Darurat. Karena kalau posisi dia nggak makan waktu itu juga meninggal dunia dia. Tapi kenapa ketika makan bangkai justru malah dia gak meninggal? Ada hikmah di balik itu semuanya. Kita lihat. Fakat harramaha ta'ala lima fiha min adrarin wa amradin. Sungguh Allah taala telah mengharamkannya karena di dalamnya terdapat perkara-perkara yang membahayakan dan juga penyakit-penyakit. Wa kadzalikal khamru wal mukhaddiratu wad-dukhan wal qat. Nah, ini qat enggak ada di Indonesia, tapi yang semisalnya ada, seperti ganja atau yang semisalnya itu. Kita lihat. Seperti itu pula khamr, minuman keras, wal mukhaddirat. Mukhaddirat itu semacam obat-obatan terlarang, narkoba, narkotika, sabu-sabu, paham ya? Intinya obat-obatan terlarang itu yang bikin orang kadang ngefly ya, enggak sadar gitu ya, mabuk intinya. Seperti itu. Wadduhan, rokok, wal qats. Nah, qats ini semacam daun yang kita saksikan di Yaman sana atau di beberapa negeri Arab sana itu digunakan untuk apa? Enam setingkat atau kegunaannya seperti ganja. Tahu ya? Untuk apa? Untuk nah intinya untuk menenangkan pikiran menurut mereka, untuk ngefly istilah mereka ya. Allah musta'an. Harganya pun mahal. Padahal perkara yang haram, semakin muda daunnya itu, semakin pucuk yang dia petik semakin mahal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu kalau di Yaman sana. Kalau di Indonesia, kots ini setingkat dengan ganja itu. Cuman bedanya kalau kots ini nah mereka menggunakan dengan cara di nginang. Nginang itu seperti dimasukkan di mulutnya gitu. Paham ya? Sambil minum Fanta. Bayangkan itu. Nah, ada yang sambil minum Coca-Cola juga. Orang-orang Yaman itu macam-macam. Nah, yang jelas Qat ini barakallahu fikum sampai diharamkan oleh Syekh Mubil bin Hadil Wadi rahimahullah taala karena apa? Karena memang membahayakan sekali. Nah, orang kalau sudah nah menggunakan e, barakallahu fikum daun ini semata menggunakan ganja, enggak enggak sadar sudah. Teman sendiri pun bisa dibunuh oleh dia. Paham ya? Allah musta'an. Naam. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah ini semuanya perkara-perkara yang diharamkan. Kulluha adrarun jismiyatun Semuanya adalah perkara-perkara yang membahayakan jasadnya. Wa adrarun diniyatun dan juga perkara yang membahayakan agamanya. Wa laysa lil ibadi fiha maslahatun albatta dan tidak ada sedikit pun kepentingan kebaikan pada hamba-hamba di dalam perkara-perkara tadi itu. Maksud di dalam macam-macam khamr atau yang lainnya atau rokok atau yang semisalnya tadi. Enggak ada kepentingan, enggak ada kebaikan sedikit pun. Allahumma illa Nah kata beliau Allah illa ini pengecualian. Nah taruhlah kalau seandainya ada manfaatnya itu sedikit maksudnya gitu. Nah illa idat turral insan daruratan khosyal maut falahu an falahu an yakula minal mayitah biqadri manyu bekinya alaihi hayatahu. Artinya kecuali kalau seandainya terpaksa manusia tersebut darurat keadaannya dikhawatirkan dia mati kalau tidak makan maka diperbolehkan bagi dia makan bangkai. Tapi kalau apa? Darurat. Paham itu ya? Nah, karena perkara darurat itu nah menghalalkan yang semula di diharamkan. Ad-darurah tubihu al Itu Faedahnya itu. Ad-darurah al-mahdzurah. Perkara darurat membolehkan suatu perkara yang diharamkan. Berkata Imam As-Sa'di rahmatullahi alaihi Naam, ahsan, ketemu lagi. Ha? Jadi antum hafalkan baik-baik ini. Walaysa wajibun bil iktidari wala muharramun mati rori ini. Wala muharramun ma'at Tidak ada kewajiban bagi orang yang enggak mampu. Antum semula wajib enggak sholat dengan berdiri? Wajib. Allahu akbar wajib sholat dengan berdiri. Kalau enggak mampu, tidak wajib. Boleh sholat dengan duduk. Enggak mampu dengan berbaring. Enggak mampu semampunya. Apa maksudnya? Naam. Kemudian apa? Wala muharramun ma'atirari. Gak ada sesuatu yang haramkan ketika darurat. Apa maksudnya ya? Tapi darurat ini diletakkan sesuai dengan kadar daruratnya. Jadi kalau antum misalkan darurat terpaksa sama sekali, misalkan antum di tengah hutan, gak ada makanan sama sekali, kok nemunya bangkai, eh, saat itu halal atau enggak ketika darurat? Halal. Tapi ingat, sebatas darurat saja. Ketika antum makan satu cuil misalkan pahanya tok gini, bangkai padahal ya, dimakan, kemudian bisa bisa jalan lagi, pulih lagi kekuatannya, enggak boleh nambah lagi. Paham ya? Karena apa? Karena kalau nambah masuk dalam kategori apa? Berlebih-lebihan. Famanit turra ghaira baghin wala 'adin. Gitu ya. Fala isma alaih. Kalau seandainya terpaksa tanpa dia berlebih-lebihan, tanpa dia melampaui batas, enggak ada dosa bagi dia. Mohon insyaallah. Na barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik contoh-contohnya dan juga kaidahnya Jadi Ad-darurah tubihu al mahdzura Perkara darurat menghalalkan sesuatu perkara yang semula diharamkan. Mahum insyaallah? Nah, seperti ini perlu dihafalkan dan perlu diulang-ulang. Nah, kita lihat berikutnya. Kata beliau, maka boleh bagi dia makan bangkai tersebut sesuai dengan kadar yang bisa membuat kehidupannya itu tetap ada. Nah, intinya itu. Wa yakunu fi hadhil halah rukhsatan mubahatan biqadri darurah. Maka menjadilah dalam keadaan seperti ini, seperti ini keadaannya rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Mubahah yang diperbolehkan. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum Apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya? Apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya tadi? Naam, ad-daruratu tubihul mahdzurah. Itu ditulis itu. Perkara darurat menghalalkan suatu perkara yang semula diharamkan. Itu penting sekali karena nanti dikiaskan dari kaidah itu banyak sekali permasalahan. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, wa yakunu fi hadhil halah rukhsatan mubahatan biqadri darurah. Maka menjadilah dalam keadaan seperti ini rukhsah, keringanan yang diperbolehkan sesuai dengan kadar daruratnya. Wa fi hadhil hala dan di dalam keadaan seperti ini idza akala minal maitah la yatadarru la yatadarru biha. Masyaallah. Di dalam keadaan seperti ini ketika darurat, dia makan bangkai pun tidak membahayakan baginya. Kenapa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala yang na barakallahu fikum diletakkan pada perkara darurat tersebut. Amma idza akala minha fi ghairid darurah. Ini perhatikan baik-baik ini lawannya ini. Apabila engkau memakannya atau apabila orang tersebut makan bangkai dalam keadaan tidak darurat, fa innahu yatadarraru biha ma'nawiyan wa hissiyan. Maka sesungguhnya akan membahayakan baginya secara maknawi dan secara hissi. Secara maknawi haram, ya enggak? Secara hissi bagaimana? Secara hissi yang membahayakan badannya. Coba itu enggak darurat makan bangkai ayam misalkan. Eh? 6 2 hari 3 hari ayamnya sudah jadi bangkai di situ antum makan misalkan. Enggak darurat. Mau enggak kira-kira? nggak mau berbahaya. Tapi kalau posisinya darurat mau nggak mau demi menegakkan tulang punggungnya dan biar dia hidup, makan dia. Paham ya? Tapi tidak boleh apa tadi? Berlebih-lebihan. Nah, barakallahu fiikum. Ingat-ingat kaidahnya tadi ya. Jangan sampai terlupakan apa kaidahnya tadi Abdullah? Naam, ad-daruratu tubihul mahdzurah. Pantunnya apa tadi pantunnya? Naam, itu perlu diingat-ingat nanti akan kita lewati juga dalam bacaan kita terhadap al-qawaidul fikhiyah. hasil kesimpulannya ini perhatikan baik-baik kesimpulannya ini, anna hadza haditsun azim. Intinya hadis yang antum hafal yang kita baca ini hadis yang sangat agung mengenai makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, kemudian hasil usaha yang halal. Sebab dikabulkannya doa. Adapun makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram, hasil yang dia upayakan, yang dia usahakan juga haram itu penghalang untuk dikabulkannya doa. Wa manhajun yasiru alaihi muslim fi hayatih. Dan semacam metode atau prinsip atau jalan yang seorang muslim berjalan di atasnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nasallallahu salamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Sudah kita selesaikan penjelasan hadis yang ke-10. Insyaallah taala pada kesempatan atau pertemuan yang berikutnya kita akan masuki hadis yang ke-11. Walhamdulillahirabbil alamin.